Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sikap kita yang tepat setelah berlalunya bulan Ramadan di antaranya adalah dengan muhasabah dengan mengintrospeksi diri kita terhadap apa yang telah kita raih apa yang telah kita capai pada bulan Ramadan. Apakah kita termasuk orang-orang yang bisa secara optimal, secara maksimal untuk memanfaatkan bulan Ramadan dalam rangka meraih dan menimba begitu banyak ganjaran pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita termasuk orang yang demikian, maka yang pertama yang kita lakukan adalah falyahmadillah. Hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan keberhasilan dia, kemampuan dia dalam mengoptimalkan bulan Ramadan itu bukanlah dengan semata-mata jeripayah dan kemampuan dia semata. Tapi itu semua merupakan taufik minallah dan juga dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menukilkan ucapan nabinya Nabi Syuaib ketika beliau menyatakan wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib tidaklah taufik yang aku dapatkan melainkan dari Allah dan hanya kepadanya aku bertawakal dan kepadanya pula aku kembali. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tindakan selanjutnya bagi mereka-mereka yang berhasil, bagi mereka-mereka yang mampu mengoptimalkan bulan Ramadan, memaksimalkan amal ibadah pada bulan tersebut. Hendaknya dia meminta kepada Allah agar supaya amalan yang dia kerjakan pada bulan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua amalan soleh yang dikerjakan oleh hamba itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan info kepada kita pada beberapa ayatnya mengenai keadaan orang-orang yang ada pada hari akhir nanti yaitu mereka membawa begitu banyak amalan yang besar ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala namun amalan tersebut tidaklah berfaedah tidaklah bermanfaat bagi dia sedikit pun sehingga Allah mensifati mereka dengan amilatun nasibah. Orang yang beramal hanya mendapatkan rasa letih dan capek saja. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami hadapkan kepada mereka amalan-amalan yang telah mereka kerjakan ketika di dunia. Namun kami jadikan amalan-amalan tersebut bagaikan debu-debu yang terbangan. Tiada manfaat bagi dirinya. Barakallahu fikum. Kemudian yang selanjutnya yang dia lakukan adalah dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan istimrar dan istiqamah dalam mengerjakan amalan-amalan ketaatan yang dia kerjakan pada bulan Ramadan. Jangan sampai dia semangat hanya pada bulan Ramadan, namun dia futur, dia lemas, dia malas ketika di luar bulan Ramadan. Dikarenakan innan nafsa la'ammaratun bisu. Allah menyatakan sesungguhnya hawa nafsu itu selalu mengajak kepada perkara yang jelek. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan di dalam hadisnya, "Ahabbul a'mali 'indallahi adwamuha wa in aqal." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang berkesinambungan, Amalan yang terus menerus, amalan yang kontinu. Walaupun amalan itu sedikit. Barakallahu fi. Kemudian keadaan yang kedua, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an adalah ketika kita memuhasabah mengintrospeksi diri kita ketika dalam bulan Ramadan kita termasuk orang-orang yang melalaikan bulan tersebut kita termasuk orang-orang yang sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan menghitung omset perdagangannya, namun lupa menghitung omset akhiratnya, dan tenggelam dalam kemaksiatan, maka tindakan kita adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, dengan taubatan yang sebenarnya dan kita berazam dengan kuat bahwasanya untuk hari-hari berikutnya kita merubah prinsip kita kita menyibukkan diri kita dengan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala kita menjadi hamba-hamba Allah hamba-hamba Ar-Rahman barakallahu fikum dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menyatakan innal hasanat yudhibna sayyiat sesungguhnya amalan-amalan yang baik itu akan menghilangkan amalan-amalan yang jelek. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan illa man taba wa amana wa amila salihan ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat kecuali orang-orang yang mau bertobat kemudian dia beriman dan dia melakukan amal soleh maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan kejelekan-kejelekan yang dia kerjakan menjadi amalan-amalan kebaikan. Demikian juga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan hendaknya Anda mengikutkan dalam setiap kejelekan yaitu dengan kebaikan. Barakallahu fikum. Sehingga kita mengharapkan bagi mereka-mereka yang mau bertobat kepada Allah dan bagi mereka-mereka yang mau menggantinya dengan amalan ketaatan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kejelekan-kejelekan yang dia kerjakan di masa lalu dan kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada dia di sisa-sisa umurnya. Allahumma musta'an wa alaihi tiklan. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحبه ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوهيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه wa ala alihi wasallam tasliman mazida. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang kedua kali ini kita ingin mengingatkan kaum muslimin dan juga diri kita pribadi secara khusus agar jangan sampai kita termasuk dalam golongan orang-orang yang hanya dekat kepada Allah yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala khusus pada bulan Ramadan saja. Ketika bulan Ramadan salatnya semangat, tarawihnya semangat, puasanya semangat, sodakohnya semangat. Namun ketika bulan Ramadan telah berlalu, seolah-olah dia jadikan itu bulan kemerdekaan, bulan kebebasan, dari segala macam tindakan kemaksiatan dan kemungkaran. Jangan sampai kita menjadi kaum yang demikian. Dikarenakan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kedekatan kepada Allah dan ibadah kepada Allah itu tidak terkhusus dan terbatas pada zaman dan waktu tertentu. Tetapi Islam menganjurkan kita sebagai seorang muslim untuk selalu beribadah kepada Allah untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap situasi dan kondisi kita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Hendaknya Anda beribadah kepada Rabb Anda sampai datangnya kematian kepada Anda Subhan. Sampai kematian itu datang kepada Anda semuanya. Sehingga tidak ada waktu atau jedah di mana kita bisa lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian wafat, janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan muslim. Dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan ittaqillaha haitsu ma kunta Hendaknya kamu bertakwa kepada Allah dimanapun anda berada. Sehingga jangan sampai kita termasuk dalam golongan yang disebutkan oleh sebagian salaf. Bi'sal qawmu alladzina la ya'rifun Allah illa fi Ramadan. Sejelek-jelek kaum adalah mereka-mereka yang tidak kenal kepada Allah kecuali pada bulan Ramadan. Ini merupakan kaum yang sangat jelek dia hanya ingat kepada Allah, dia hanya ingat akhirat ketika bulan Ramadan. Namun ketika bulan Ramadan berlalu, dia berubah menjadi hamba nafsunya. Dia menjadi hamba setan-setan yang ada. Nauzubillah min dzalik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebelum kita menutup khutbah kita kali ini, kita ingin mengingatkan kaum muslimin terhadap sebuah amalan yang sangat dianjurkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setelah berlalunya bulan Ramadan. Amalan tersebut adalah puasa Syawal. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Man sama Ramadan, thumma atsba'ahu sittan min Syawal, kana kasyamid dar Barang siapa yang berpuasa menyempurnakan puasa di bulan Ramadan kemudian setelah itu dia ikutkan dengan enam hari berpuasa pada bulan Syawal maka seolah-olah dia telah berpuasa satu tahun penuh di dalam hadis ini menyebutkan keutamaan bagi mereka yang telah berpuasa di bulan Ramadan dengan sempurna kemudian dilanjutkan dengan enam hari puasa di bulan Syawal, maka seolah-olah dia telah berpuasa satu tahun penuh. Pahalanya sama dengan pahala orang yang berpuasa satu tahun penuh. Saya rasa sulit bagi kita untuk berpuasa satu tahun penuh secara hakiki. Namun pahalanya namun keutamaannya bisa kita peroleh dengan hanya menambahkan enam hari saja kita berpuasa pada bulan Syawal. Dan puasa Syawal ini memiliki faedah yang lain barakallahu fikum. Di antara faedah yang disebutkan oleh mereka para ulama bahwasannya puasa Syawal itu menyempurnakan dari puasa Ramadan. Kekurangan-kekurangan yang kita lakukan pada bulan Ramadan pada puasa Ramadan itu bisa ditutupi dengan puasa Syawal. Sehingga kedudukan puasa Syawal itu bagaikan salat sunnah rawatib bagi salat wajib sebagai penyempurna kekurangan-kekurangan yang ada padanya. Kemudian juga di antara faedah dari puasa Syawal barakallahu fikum adalah puasa Syawal itu sebagai tanda, sebagai alamat bahwasannya seseorang itu benar-benar serius, seorang itu benar-benar tayyib ikhlas, seorang itu akan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Dikatakan oleh sebagian salaf min sawabil hasanati al-hasanatu ba'daha. Termasuk balasan ganjaran dari Allah ketika seorang itu melakukan sebuah kebaikan, dia akan melakukan kebaikan yang lain. Dikarenakan kebaikan ketika dikerjakan akan mendorong kepada pelakunya untuk melakukan kebaikan berikutnya. Ini sebagai salah satu indikasi, sebagai salah satu tanda dari tanda-tanda yang menguatkan amalan ibadah seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain tanda yang pokok yaitu ikhlas dan mutabah Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan dari faedah atau keutamaan puasa di bulan Syawal dan apa yang kita sampaikan ini saya rasa cukup untuk memotivasi kita semua untuk melanjutkan amal ibadah kita di bulan Ramadan dengan amal ibadah yang lainnya. Barakallahu fikum. Allah musta'an wa alaihi tiklan dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu dijadikan hamba-hambanya yang dekat dengan Allah dalam setiap kondisi dan keadaan. Allahumma amin. kasih.